Diakhiri dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah yang kalau dia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan kalau dia jelek maka jelek pula seluruh tubuhnya ketahuilah bahwa segumpal darah itu adalah jantung فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتناب للمحرمات واتقائه الشبهات بحسب صلاح حركة القلب kata Ibn Rajab rahimahullah pada kalimat ini ada isyarat ada isyarat yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa kebaikan dari gerakan-gerakan anggota badan manusia ijtinab lil muharramat dan bagaimana mereka meninggalkan yang haram-haram, menghindari yang syubhat-syubhat. Semua itu sesuai dengan gerakan hati. Sesuai dengan gerakan apa yang ada dalam hati ini atau lebih tepatnya jantung. Fa in kana qalbuhu saliman laisa fihi illa mahabbatullah. Kalau dalam hati ini tidak ada kecuali kecintaan kepada Allah Kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah. Hati ini tidak ada kecuali rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dan takut untuk terjatuh ke dalam apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Maka niscaya saluhat harakat al-jawarih kulliha. Maka tentunya akan baik pula seluruh anggota badannya. Jadi kalau hati ini sudah baik, kapan hati dikatakan baik? Hati ini dikatakan baik kalau di dalamnya dipenuhi kecintaan kepada Allah dan dipenuhi kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah dan juga sebaliknya dia benci kepada yang apa yang Allah benci yakni membenci apa-apa yang Allah tidak sukai, membenci keharaman-keharaman karena rasa takutnya kepada Allah swt. Kalau ini memenuhi sebuah hati, memenuhi hati seorang hamba, maka niscaya tangannya, kakinya, matanya, telinganya, dan seluruh tubuhnya akan baik pula. Mulutnya ketika berbicara akan berbicara yang baik. Tangannya ketika berbuat akan berbuat yang baik. Kakinya ketika berjalan akan berjalan kepada arah yang baik. Ini kalau hati sudah saluhat, maka saluhal jasadu kulluh, maka akan baik seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya. Demikian ikhwan fillah azakumullah keadaan manusia. Dikatakan nasha'a an dhalika jtinabul muharramat akan muncul semangat untuk meninggalkan yang haram-haram ketika hatinya sudah baik, ketika hatinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wa tawaqqis dan tentu anggota badannya akan menghindari yang syubhat-syubhat. Mengapa demikian? Hadaran minal wuqu'i fil muharramat karena khawatir akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karena dia sangat cinta kepada Allah sehingga sangat khawatir jangan sampai dia melanggar perintah Allah, maka dia tidak berani bermain-main dengan dosa Enggak berani dia bermain-main di perbatasan yaitu syubuhat. Dia khawatir akan terjerumus ke dalam yang haram. Maka dia tidak akan berani apalagi mengerjakan yang dosa. Walaupun dosa itu dosa kecil. Syubhat saja dia akan hindari. Maka Ivan Ibn Azakumullah ini akan terbentuk, akan terjadi pada anggota badan kalau hatinya sudah baik. Hatinya baik adalah hati yang cinta kepada Allah yang dipenuhi rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada padanya kecuali keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang disukai oleh Allah. Dan sebaliknya, takut kepada Allah dan khawatir jangan sampai terjerumus ke dalam apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau hatinya sudah dipenuhi hal-hal yang demikian, maka niscaya akan terbukti pada anggota badannya. Ikhwan fillah Berkata selanjutnya Imam Ibn Rajab rahimahullah. Wa in kana al-qalb fasidan dan sebaliknya, kalau hati dalam keadaan rusak, qad istaula alaihi ittiba'u hawa kalau hatinya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, sudah dikalahkan oleh ittiba'ul hawa, dikalahkan oleh hawa nafsunya, wa talab man yuhibbuhu wa talab ma yuhibbuhu dan mencari apa yang disukai oleh hawa nafsunya. yakni hatinya menyukai apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Walaupun itu dibenci oleh Allah, kalau hatinya sudah begitu, berarti itu hati yang rusak. Hatinya senang sama perkara yang Allah tidak sukai. Senang dengan perkara yang haram. Suka dengan perkara-perkara yang Allah benci. Tapi hatinya suka dan hatinya dalam keadaan menginginkan apa-apa yang haram, maka niscaya anggota badannya pun akan beramal dengan amalan yang jelek. Maka dikatakan selanjutnya akan fasadat harakatul jawarihi kulluha akan rusak seluruh gerakan-gerakan anggota badannya karena hatinya sudah rusak wan ba'athat ila kullil dan akan mendorong dia untuk berbuat berbagai macam keharaman dan kemaksiatan wal mustabihat dan juga terdorong untuk berani bermain-main di perbatasan berani bermain-main di perkara-perkara syubhat kenapa kok dia berani karena dia hatinya sudah rusak dia dalam keadaan tidak punya rasa takut pada Allah dalam keadaan tenang dengan perkara-perkara yang haram, tidak khawatir dan tidak takut. Ini hati yang rusak. Berarti hati yang rusak adalah hati-hati yang Allah ancam kemarin ketika kita membaca bab sebelumnya. Apa itu? Yang Allah katakan afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa tenang? Tidak takut dari azab, tidak takut dengan rencana-rencana Allah yang akan Allah takdirkan. Baik kalimat aman, rasa tenang dari adab Allah. Kira-kira ini amalan hati atau amalan badan? Amalul qalb atau amalul jawarih? Hah? Amalul qalb. Ketenang itu ada dalam hatinya. al Amin min makrillah tadi ada dalam hatinya. Tapi akan terbukti pada perbuatan-perbuatannya. Dia dengan tenang mengamalkan dosa-dosa dengan tenang mengerjakan ini, mengerjakan itu semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan berarti orang itu hatinya dalam keadaan rusak karena dia dalam keadaan tidak memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak khawatir dengan adab Allah. Ikhwan azakumullah oleh karena itulah dikatakan di dalam pepatah bahwasanya yang namanya al-qalb adalah malik Malikul A'ba katanya. Yang namanya hati atau jantung adalah rajanya, komandan dari anggota badan. Anggota badan kita ini adalah junuduhu, prajurit-prajuritnya, sedangkan pimpinannya, komandannya atau rajanya adalah al-qalb. Maka jika al-qalb itu baik, maka anggota badannya akan mentaati perintah-perintahnya dengan baik. Tetapi kalau pimpinannya, maliknya, rajanya adalah yang jelek, memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan, maka anggota badan tadi hanya menyatakan siap. Laksanakan. Jalan dia kepada yang haram. Tangan akan berani mencuri, mengambil yang haram. Mulut akan berani mengucapkan ucapan-ucapan jelek, ribah, ucapan-ucapan kotor yang menyakiti hati manusia, menjatuhkan kehormatan manusia. Kakinya juga berjalan ke tempat-tempat maksiat. Siapa yang nyuruh? Al-Malik. Mana Al-Malik dalam tubuh kita? Al-Malik adalah Al-Qalb. Al-Qalb huwa atau hiya Al-Malik. Dia adalah pimpinannya. Dia adalah komandannya. Sedangkan anggota badan ini adalah prajurit-prajurit yang taat. Qala junud wa hum ma'ahada junudun ta'i'un. Anggota badan ini adalah bala tentaranya dan bala tentara ini adalah bala tentara yang taat siap mengamalkan perintah-perintah hati. Munba'ituna fi ta'atihi wa tanfid awamirihi. Anggota badan ini akan memunculkan apa yang disuruhnya, apa yang diperintahkan kepadanya. Menunaikan apa yang diinstruksikan oleh hati. La yukhalifunahu, gak akan menyelisihinya. Sedikit pun. Fa'inkanal malik salihan. Maka jika rajanya adalah seorang yang saleh, pimpinannya adalah seorang yang saleh, komandannya adalah saleh, kanat hadhil junud salihah. Maka anggota badannya tinggal melaksanakan perintah-perintah pimpinan yang saleh ini. Wa in kana fasidan. Kalau ternyata hati yang sebagai pimpinan ini rusak, <coughs> maka anggota badan tinggal melaksanakan perintahnya. Perintahnya jelek dia laksanakan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah dikatakan idza fasadat fasadal jasadu Kalau rusak hatinya, maka rusak seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya. Karena yang memerintahkan matanya, hatinya, telinganya, kakinya, dan tangannya adalah al-qalb. Maka jika al-qalbu salihah, jika hati ini saleh, Niscaya matanya akan diperintahkan untuk melihat yang baik-baik. Dan dilarang untuk melihat yang haram. Telinganya diperintahkan untuk mendengar yang baik-baik. Dan dilarang untuk mendengar yang haram. Demikian pula kaki dan tangannya diperintahkan untuk berjalan, untuk berbuat yang baik-baik. Dan dilarang untuk berbuat yang haram dan berjalan kepada yang haram. Ini khonifidina azakumullah sangat jelas makna yang dikandung dalam ucapan Rasulullah SAW bahwasanya inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu wa la yanfa 'inda Allah illa al salim dan tidak akan memberikan manfaat di sisi Allah kecuali hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang saleh sebagaimana Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 8 88 89 Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ingat, suatu hari yang gak akan bermanfaat harta maupun anak keturunan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah dengan membawa hati yang salim. Perhatikan. Walaupun Allah menyebut hati saja. Hati yang selamat. Hati yang baik. Hati yang soleh. Tapi tentunya akan terbukti pada anggota badannya. Kalau tidak, maka kita katakan bahwa hatinya tidak selamat. Hatinya rusak. Maka tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa kita terima ucapan-ucapan orang yang mengatakan yang pentingkan hati di suruh sholat ke masjid? Jawabannya yang penting kan hati. Kaum wanita disuruh berjilbab, disuruh memakai hijabnya, menyatakan yang penting kan hati. Kita katakan pada mereka, kalau hatimu baik, kamu pasti akan pakai kerudung. Kalau hatimu baik, saleh, kalbun selim, niscaya kamu akan mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah, sholat ke masjid. Ikhwan ibn azakumullah, maka kalau dia mengaku hati saya baik, walaupun saya tidak ke masjid, walaupun saya tidak berjilbab, walaupun saya, walaupun saya, walaupun saya, tapi hati saya baik. Dusta. Dia berdusta jelas. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Ida saluhat, saluhal jasadu kullu. Wa ida fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau hatinya baik, otomatis anggota badannya pun baik. Kalau hatinya jelek, otomatis anggota badannya pun jelek. Maka ikhwanifidina azakumullah kalimat yang penting hati benar. Karena hati itu pimpinannya. Tetapi kalau dia tetap bermaksiat, tetap menentang perintah Allah dan Rasulnya dan berkata yang pentingkan hati, berarti orang itu bodoh. Tidak mengerti bahwa hati itu akan memerintahkan kepada anggota badannya. Dan hati kalau baik akan memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada matanya, kepada tangannya, kepada tubuhnya, kepada kakinya akan memerintahkan perkara-perkara yang baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa menyebutkan hanya hati, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Orang di padang mahsyar tidak bisa menyelamatkan diri dengan hartanya. Enggak bermanfaat hartanya. Dan tidak akan bisa menebus adab Allah dengan anak keturunannya yakni di antara mereka menginginkan lau yaftadi min azab yaumi idin bibanihi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi kata Allah bahwa mereka mau kalau boleh mau menebus dirinya supaya selamat dengan mengorbankan anaknya mengorbankan istrinya mengorbankan seluruh turunannya saudara-saudaranya. Yang penting dia selamat. Kalau boleh. Tetapi tetap tidak bermanfaat. Allah katakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak akan bermanfaat hartamu dan gak akan bermanfaat anak turunanmu. Berarti yang akan bermanfaat apa? Al-qalbus salim. Kalau hatinya masih selamat, hatinya masih baik, insya Allah dia akan selamat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu fi du'a'ihi. Ruya. Saya katakan dengan sifat tamrid karena riwayatnya dhaif. Dikatakan konon katanya satu riwayat karena riwayatnya lemah. Enam. Rasulullah SAW pernah mengatakan as'aluka qalban saliman. Doa ini tentunya doa baik begadil nadar an riwayatihi. Kalau riwayat itu da'if, selesai. <laughs> Kita tidak memakai hadis ini sebagai hujah. Tetapi, qalbun salim, siapa yang tidak ingin? Tentunya seorang mukmin pasti akan berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta qalban saliman. As'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta hati yang salim, hati yang selamat. Fal qalbu salim huwa salim minal afati wal makruhat kulliha. Yang disebut hati yang selamat, hati yang baik adalah hati yang selamat dari dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan dan perkara-perkara yang dibenci. Wa huwal qalbu siwa mahabbatullah. Maka hati yang selamat, hati yang selim adalah hati yang tidak ada padanya kecuali kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada apa-apa yang dibenci yang akan menjauhkan dari Allah. Dia khawatir jangan sampai terjerumus. Ini hati yang baik. Hati yang selim adalah hati yang dipenuhi kecintaan kepada Allah dan otomatis dia akan cinta pula kepada apa yang dicintai oleh Allah dan juga hati yang memiliki rasa takut kepada Allah dan otomatis dia akan takut pula jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang salim yang Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu disebutkan oleh muhakkiknya derajatnya hasan bahwasanya dikatakan la yastaqimu imanu abdin tidak akan lurus keimanan seorang hamba hingga lurus hatinya tidak akan yastaqim tidak akan lurus keimanan seorang hamba hingga lurus pula hatinya ikhwan ibn a'azakumullah al murad bil istiqamah iman adalah istiqamah a'malul iman ingat yang namanya iman juga mencakup amalan. Maka tentunya yang pas di sini maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab, yang dimaukan dengan iman di sini adalah a'malul iman. Iman dalam bentuk amalan. Karena yang namanya iman adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal a'malu bil arkan, bil jawareh Maka yang dimaksud iman ucapan, keyakinan, dan juga amalan-amalan. Baik kita lihat kalimat ini. Tidak akan lurus keimanan kecuali jika lurus hatinya. Kira-kira yang tepat apakah masalah i'tiqad atau amal? Kalau i'tiqad berarti mengulangi hal yang sama. Tidak akan baik keyakinan kecuali kalau hatinya baik. Hati juga keyakinan juga. Maka tidak tepat. Dikatakan oleh beliau oleh Ibnu Rajab yang dimaksud di sini adalah amalul iman, tidak akan lurus amalan-amalan keimanan, keimanan dalam bentuk amal, kecuali kalau lurus hatinya. Fa a'mal al-jawarih la tastaqim illa bi istiqamatil qalb. Karena yang namanya amalan-amalan anggota badan tidak akan lurus kecuali kalau hatinya lurus. Kalau hatinya memiliki penyakit, memiliki bengkok padanya, fi qulubihim zair, maka tentunya akan bengkok pula amalannya. Orang yang menyembunyikan sesuatu kesesatan dalam hatinya akan terlihat. Akan terlihat pada apanya? Pada amalnya, pada amalan-amalannya, pada perbuatan-perbuatannya. Ketika hatinya ragu, apakah ada jannah atau tidak? Apakah ada neraka atau tidak? Itu dalam hati. Dia nggak pernah berani mengatakan saya ragu, nggak pernah. Nggak pernah berani mengucapkan di lisannya kalau saya tidak yakin tentang surga neraka. Karena itu masih dalam hatinya belum belum diucapkan oleh dia. Apakah kira-kira akan terlihat pada perbuatannya? Tentu. Tentu akan terlihat pada perbuatannya. Dia tidak akan semangat untuk mencari jannah dan tidak takut pada neraka. Akibatnya dia akan lancang berani untuk berbuat dosa dan dia tidak semangat untuk berlomba-lomba beramal baik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan ini akan terpengaruh. Kalau hatinya bengkok, maka amalannya pun akan bengkok. Kalau hatinya lurus, maka amalannya pun akan lurus. Wa ma'na istiqamah al-qalb an yakuna mumtali'an min mahabbatillah. Dan makna kelurusan hati adalah hati yang dipenuhi kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada ketaatan kepada Allah. Wa karahat ma'siyatihi dan membenci kemaksiatan-kemaksiatan. Ini hati yang lurus. Dan tentunya didasari dengan la ilaha illallah. Didasari dengan tauhid. Dia akan meyakini dalam hatinya bahwa Allah lah satu-satunya yang harus dia ibadahi dan tidak boleh beribadah pada yang lain. Dan dia yakin bahwa hidup ini adalah untuk Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Hati yang demikian akan membuahkan amalan-amalan yang saleh, akan membuahkan anggota badan anggota badan yang baik. Tangannya berbuat baik, kakinya berbuat baik, matanya berbuat baik dan seluruh tubuhnya berbuat baik. Untuk Allah, ikhlas karena Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan qala al-Hasan li rajul. Pernah Al-Hasan mengatakan pada seseorang, rahimahullah, dia mengatakan pada seseorang, dawim qalbak. Adawi qalbak. Fa inna hajat Allah ila al ibad salahu qulubihim. Atau salah qulubihim. Perbaiki hatimu. Nasihatnya Al-Hasan kepada seorang tadi. Perbaiki hatimu. Dawi adalah dari pengobatan. Obatilah hatimu. Ya, ini perbaiki hatimu. Karena sesungguhnya apa yang Allah minta dari kalian adalah kebaikan hatimu Percuma kalau engkau beribadah, sholat, puasa, apalagi sodakoh. Semua kebaikan-kebaikan kamu kerjakan, tapi hatimu tidak lurus. Ria cenderung kepada manusia dan menginginkan dari manusia. Tidak karena Allah, tidak karena kecintaan pada Allah. Bagaimana ibadahnya? Tentunya nggak akan ada faedahnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya dia ria, maka Allah tidak akan menjadikan untuknya balasan. Idhabu ilaman kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu ingin dipuji oleh mereka. Hal tajidu minhum jazaa'a? Apakah kalian akan mendapatkan dari mereka balasan? Sungguh sia-sia amalan-amalannya kalau hatinya tidak lurus. Maka nasihat Al-Hasan kepada orang tadi, dawi qalbak. Perbaiki hatimu. Kalau hatimu baik, amalan-amalannya akan baik dengan perbaikan dari hati tadi. Tetapi kalau sebaliknya, amalan baik, apakah mesti hatinya baik? Belum tentu. Secara dohir ya, orang ini baik. Ternyata dia orang yang riak, sombong, ingin dipuji, tidak mengharapkan Allah, hanya munafik. Mungkin atau tidak mungkin? Sangat mungkin. Maka ikhwan azakumullah, maka yang dinasehatkan adalah dawi qalbak. Perbaiki hatimu. Kalau hatimu baik, maka niscaya amalan-amalan anggota badannya juga akan baik. Yani anna muradahu minhum wa matlubahu salahu qulubihim. Atau salahu qulubihim. Kata Ibn Rajab yang dimaksud adalah Hasan rahimahullah bahwa apa yang Allah kehendaki. Ini kalimatnya hajah jangan sampai disalahpahami karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Kalimat hajat itu kan kalau letter lak maknanya Allah membutuhkan. Hajatullah ilaik, Allah membutuhkan pada kamu. Bukan itu maksudnya. Tentunya seorang alim ahli sunnah tidak akan menyatakan bahwa Allah butuh pada manusia. Tetapi yang dimaksud di sini adalah apa yang Allah perintahkan pada kalian. Muraduhu minhum wa matlubuhu. Apa yang Allah minta dalam artian perintahkan. Pada kalian adalah salah qulubihim, kebaikan hati-hati. Yani yang Allah maukan dari kalian adalah kebaikan hatimu. Amalannya baik tapi hatinya rusak, percuma. Yang Allah kehendaki adalah perbaiki hatimu. Karena Allah menghendaki dari kalian agar kalian baik hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang mendatangi Allah dengan hati yang baik. Dan jangan tanya, nanti kalau hatinya baik, perbuatannya rusak bagaimana? Sudahlah. Kamu yakini hati, kamu yakini ucapan Rasulullah. Idza saluhat, saluhal jasad. Kalau hatinya baik, jasadnya pun akan baik otomatis. Maka ikhwan fillah azakumullah dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab rahimahullah, "Fala salaha lil qulub hatta tastaqirru fiha ma'rifatullah." Tidak akan hati menjadi baik kecuali kalau di dalam hati tersebut dipenuhi ma'rifatullah. Dipenuhi pengenalan pada Allah dengan pengenalan yang benar dari Quran dan Sunnah. Mengenali tauhid Allah, keesaan Allah, mengenali sifat-sifat Allah, wa azamatahu, wa kemuliaan Allah, mengenali Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, warajauhu berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Kalau hati dipenuhi dengan semua itu, baru hati itu dikatakan dengan qalbun salim. Wa huwa tauhid. Dan itulah hakikat tauhid. Wa makna la ilaha illallah dan itulah makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah hati-hati kita tidak dipenuhi kecuali kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang Allah cintai dan siapa-siapa yang Allah cintai. Hati ini dalam keadaan tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak bergantung kecuali kepada Allah. Tidak berharap kecuali kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada Allah. Kalau hati dipenuhi hal-hal tersebut, maka hati itu akan menjadi saleh. Salahun lil qulub hatta yakunu ilahuha allati ta'lahu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhsyahu Allah wahdah. Hingga tidak ada Tuhannya hati tersebut yang diibadahi oleh hati tersebut kecuali Allah. Yang dikenali oleh hati tersebut kecuali Allah. Yang dicintainya tidak ada kecuali Allah. Yang ditakutinya tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Sendirinya. La syarika lahu. Walau kana fis samawati wal ardi ilahun yu'allihuhu siwallah la fasadat sungguh la fasadat bidzalika samawat wal ardu kalau ada ilah lain yang diagungkan dalam hati selain Allah. Ada Tuhan lain yang dipuja-puja selain Allah. Yang dia bergantung bertawakal kepadanya selain Allah. Akan rusak. Jangankan hati akan rusak. Langit dan bumi sekalipun akan rusak kalau ada ilah lain selain Allah. Laukana kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau ada ilah-ilah lain selain Allah lafasadata. Keduanya akan rusak. Keduanya adalah langit dan bumi. As-samawatu wal ardu. Maka ikhwan fillah lahalqus lahalqus samai sesungguhnya penciptaan langit ini lebih besar akbar daripada penciptaan manusia kalau langit dan bumi yang lebih hebat lebih dahsyat hancur ketika ada ilah lain maka di dalam hati pun kalau ada yang diagungkan selain Allah ada yang disembah selain Allah, diyakini keagungannya, kebesarannya selain Allah. Ada yang dia cintai, sama dengan mencintai Allah. Ada yang dia cintai selain Allah dengan cinta yang sama. Atau dia bertawakal, hatinya bergantung pada sesuatu selain Allah. Lafasadal kalbu akan rusak hati tersebut. Kalau hatinya rusak, fasadal jasadu kulluh akan rusak pula seluruh tubuhnya. Jangan heran kalau dukun-dukun itu menjadi pendusta dengan tenang mereka berdusta, menjadi pezina, menjadi dukun porno, menjadi berbagai macam orang yang sangat jahat, bejat. Kenapa demikian? Sudahlah, hatinya rusak. Hatinya sudah musyrik. Kalau hatinya rusak, Jangan tanya dengan yang lainnya. Jangan tanya dengan masalah anggota badannya. Bagaimana tangannya merampok, mencuri, menipu harta manusia. Bagaimana kemaluannya berzina. Bagaimana dengan kakinya berjalan ke tempat-tempat maksiat. Itu biasa. Mungkin semakin manjur mantra-mantra syaitaniahnya. Karena syaitannya semakin mendukung. Maka ikhwanifidina azakumullah. Demikianlah keadaan orang yang rusak hatinya maka seluruh perbuatannya juga akan rusak. Kalau hati manusia sudah rusak tauhidnya, sudah rusak la ilaha illallahnya yang dalam, ada dalam hati, maka niscaya perbuatan-perbuatannya pun akan rusak. Fa'ulima bidzalika annahu la salaha lil alamil 'ulwi was-sughli ma'an hatta takun harakatu ahliha kulluha lillah. Maka diketahui bahwa tidak akan baik seluruh alam, alam yang di atas maupun alam yang di bawah, yakni langit dan bumi, bersama-sama seluruhnya, tidak akan baik hingga gerakan-gerakannya dan pendu gerakan penduduk-penduduknya semuanya adalah karena Allah untuk Allah. Kalau semua alam semesta ini ditakdirkan, ditentukan oleh Allah yang satu, la ilaha illahu, maka akan saleh kalau diatur oleh ilahai isnain, diatur oleh dua Tuhan, dua ilah, la samawat wal ard. Akan rusak langit dan bumi. Itu dari kadari. dari masalah penentuan takdir-takdir. Akan hancur kalau yang menakdirkannya dua. Demikian pula dalam masalah ta'abudi, dalam masalah ibadah. Barang siapa yang beribadah kepada dua ilah, juga akan rusak dipermisalkan dalam Al-Quran dengan permisalan seorang budak yang dimiliki oleh dua tuan. Budak belian, tapi dimiliki oleh dua sayyid. Dua tuan atau lebih. Mutasyakisun. Mereka mengatakan, kamu harus ke sana. Tuan yang satu mengatakan, jangan, kamu harus ke sini. Apa jadinya budak tadi? Demikian ikhwanifidina azakumullah. Maka manusia-manusia yang beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah pada selainnya, maka hatinya akan rusak. Kalau hatinya rusak, maka juga anggota badannya akan rusak. Fa'in kanat harakatuhu wa iradatuhu lillah. Kalau gerakannya karena Allah, kehendaknya juga untuk Allah sendirinya, tidak sekutu baginya, faqad saluha. Maka dia telah menjadi saleh. Wasaluhat harakatul jasad. Kalau hatinya telah menjadi saleh, maka jasadnya pun gerakan-gerakannya semuanya saleh. Wa in kanat harakatul qalbi wa iradatuhu li ghairillah. Tetapi kalau hati ini keinginannya bukan untuk Allah, tapi untuk hawa nafsunya. Kehendaknya bukan untuk Allah, tetapi untuk kepuasan hawa nafsunya, fasada. Maka hati itu rusak. Wa fasadat harakatul jasad dan akan rusak pula gerakan-gerakan jasad seluruhnya. Bihasbi fasad harakatil qalb. Sesuai dengan rusaknya gerakan-gerakan hati. Dengan rusaknya gerakan hati, akan rusak pula gerakan-gerakan jasad. Diriwayatkan oleh Lais dari Mujahid, ketika menafsirkan ucapan Allah, Allah tusyriku bihi syai'a agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Mujahid, makna la tusyriku, jangan kalian berbuat syirik adalah la tuhibbu ghairi. Jangan kalian cintai selain aku. Kalau hati hanya mencintai Allah, maka kehendak-kehendaknya, apa yang dimaukan oleh hatinya, sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Iya toh? Kalau hati ini dipenuhi cinta hanya kepada Allah, maka kehendak-kehendak hati, keinginan-keinginan jiwa yang ada dalam hati ini hanya sesuatu yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang yataqarrab bihi ilallah, yang dia bisa mendekatkan dengan amalan tersebut kepada Allah, itu yang dikehendaki hati. Maka hati ini akan menyuruh seluruh anggota badannya untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau hatinya sudah mencintai selain Allah, berarti sudah ada kesyirikan. Apakah syirkun akbar atau syirkun asgar? Berarti dia sudah mencintai selain Allah. Maka kalau sudah mencintai selain Allah, tentunya memerintahkan anggota badannya untuk berbuat sesuatu yang akan meridokan yang dicintai selain Allah tadi. Yang ternyata bertentangan dengan perintah Allah. Ingin meridokan fulan wa'alan. Ingin meridokan bosnya, ingin meridhakan kekasihnya, ingin meridhakan anaknya fulan wa alan atau hawa nafsunya paling tidak, meridhakan dirinya sendiri. Yang penting saya puas. Pokoknya aku akan melaksanakan apa yang aku mau. Apa akibatnya? Ketika bertentangan dengan perintah Allah, dia lebih memuaskan hawa nafsunya. Dia lebih memilih bagaimana memuaskan kekasihnya. Dia lebih memilih bagaimana memuaskan orang yang dia cintai, atau benda yang dia cintai, atau sesembahan yang dia cintai. Maka di sini Mujahid menafsirkan, La tusyriku bihi syai'a, maknanya adalah, La tuhibbu ghairi. yakni Allah menyatakan, jangan cintai selain aku. Wa fi hakim, <clears throat> diriwayatkan pula ya, ruya dalam riwayat yang juga di sini disebutkan dalam tahqiqnya dhaif ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim disebutkan bahwasanya <clears throat> asyirku akhfa min dabibil dzarri ala safa fil lailati dhalma wa adnahu an tuhibba ala syai'in min al-jawm kesyirikan itu sangat samar lebih samar daripada rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Wa'adnahu dan yang paling ringannya adalah engkau suka pada sesuatu dosa. Itu sudah syirik. Ikhwan ibn azakumullah, ada riwayat yang sahih yang dinukilkan di dalam kitab Fathul Majid yang pernah kita bahas di sini disebutkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Inna syirka" ada disebutkan syirik akhfa, dikatakan takilat ke ummuk. "Inna syirik akhfa min dabibin naml." tapi tidak ada kelanjutan akhirnya. Tidak ada kalimat adnahu an tuhibba ala syai'in minal jawr. Wa in tubghid ala syai'in minal adl. Wa an tubghid engkau tidak menyukai sesuatu keadilan. Jadi dianggap juga suatu kesyirikan yang samar adalah engkau suka kepada kemaksiatan dan engkau benci kepada keadilan. Ini Dikatakan syirik kecil yang samar tadi. Wahaliddin illal hub wal Dan tidaklah agama ini kecuali kecintaan dan kebencian. Kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. Semestinya seorang muahid seorang yang mengesahkan Allah dan mencintai Allah, pasti dia akan mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kemaksiatan. Apakah dicintai Allah atau dibenci? dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemaksiatan dibenci oleh Allah, maka semestinya seorang yang cinta kepada Allah akan benci kepada kemaksiatan. Kalau dia suka kepada kebencian itu, apa ini namanya? Syirik. Syirik kecil, ya. Berarti di sini sungguh kesyirikan itu sangat samar, akhfa min debi bin naml. Kesyirikan itu lebih samar dari rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Kadang-kadang orang jatuh ke dalam kesirikan-kesirikan kecil, dia tidak merasa. Kenapa kok dia suka? Kenapa dia suka dengan sesuatu yang Allah benci? Katanya kamu cinta pada Allah. Berarti di dalam hatimu ada kecintaan kepada selain Allah. Dan kecintaan kepada sesuatu yang Allah benci. Ini khanifidina azakumullah. Tentunya cukup kita katakan dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kata Allah kepada nabinya. Katakan pada mereka yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Allah akan cinta pada kalian. Fahada yadullu ala anna mahabbata ma yakrahuhu Allah wa bughdu ma yuhibbuhu mutaba'atun lil hawa. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa seorang yang suka kepada apa yang Allah benci dan dia benci kepada apa yang Allah suka berarti dia mengikuti hawa nafsu bukan mengikuti ajaran Allah. Berarti dia mengikuti kepuasan hawa nafsunya sendiri, bukan mengikuti apa yang dia sudah ikrarkan dengan mulutnya. Ashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak aku ibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak aku cintai dengan cinta ibadah kecuali Allah. Tapi bagaimana dengan sikap tadi? Mencintai apa yang Allah larang. Suka dengan apa yang diharamkan. Dan sebaliknya benci dengan sesuatu yang Allah perintahkan. Melihat seorang mengerjakan amalan soleh, dia nggak suka. Allah sok suci katanya. Astagfirullahaladzim. Ada apa denganmu? Ada apa dengan hatimu? Kenapa kok kamu benci kepada sesuatu yang saleh sesuatu yang baik. Kenapa benci kepada ajaran Allah, ajaran Rasulnya, ajaran sunnah? Berarti hatinya ada kerusakan. Orang itu belum beramal, baru mengucapkan satu kalimat. Itu membuktikan kalau hatinya ada kecintaan pada apa yang Allah benci dan ada kebencian pada apa yang Allah perintahkan. Sehingga melihat orang yang beramal soleh dia nggak suka. Ikhwan fillah azakumullah berarti orang itu mutabah atau mutabi'un lil hawa dan perbuatannya adalah mutaba'atun lil hawa. Perbuatannya merupakan pengikutan terhadap hawa nafsu. Wal mu'alah ala dhalika wal mu'adah alaihi berarti orang itu cinta dan bencinya tergantung hawa nafsu. Kalau dia hawa nafsunya cocok, maka dia suka padanya. Kalau hawa nafsunya nggak cocok, dia akan benci kepadanya. Orang ini berarti mencintai hawa nafsunya sendiri, alias mencintai dirinya sendiri, atau lebih ekstrim lagi, lebih dahsyat lagi, dia beribadah pada hawa nafsunya sendiri. Bagaimana memuaskan hawa nafsunya dan bagaimana membuat ridho hawa nafsunya sendiri. Ikhwan azakumullah. Kalau sudah begitu, dia akan memasang al-wala wal-bara bukan di atas agama Allah, tetapi di atas hawa nafsunya, ini saya tidak suka. Maka dia benci. Dia bikin garis perpisahan. Kenapa kamu bikin garis perpisahan? Kenapa kamu benci? Kenapa kamu musuhi? Karena saya tidak suka. Ya kenapa? Pokoknya saya tidak suka. Hawa nafsu. Padahal amalan yang dia tidak suka tadi adalah amalan soleh sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa kok diusir? Pokoknya saya tidak suka dengan orang ini. Ya kenapa? Karena ya pokoknya saya tidak suka. Ternyata karena orang tadi adalah mutabi'un li sunnah. Mengerjakan sunnah-sunnah. Sebaliknya ketika perkara-perkara yang maksiat. Dia mengatakan, ah ini saya suka. Saya senang ini. Silahkan. Kerjakan dan saya ikut bersama kalian. Kenapa? Kok yang ini kamu suka? Ya pokoknya saya suka. Saya senang dengan yang demikian. Padahal itu haram dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun dilarang, pokoknya saya suka, mau apa? Ini kan selera saya dan ini kan kesukaan saya. Apa urusanmu kata dia? Orang yang demikian jelas-jelas mutabi'un lil hawa dan dia memasang cinta dan bencinya di atas hawa nafsunya sendiri. Orang yang demikian kal an'ami balhum adal. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Tidakkah kau lihat bagaimana orang yang menyembah hawa nafsunya sendiri? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Orang yang demikian Allah sesatkan walaupun dia punya ilmu. Karena dia lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Dan kemudian Allah katakan dengan kalimat kal an'ami balhum adal. Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih rendah lagi. Binatang ternak tidak melihat halal ataupun haram. Apa yang ada di hadapannya dia sukai, dia makan nggak tanya punya siapa, nggak tanya hukumnya halal atau haram. Itu binatang, sapi, kerbau. Ketika dia melihat ada pasangan yang dia cocok, dia nikahi. Tanpa tanya itu istri siapa. Tanpa, tanpa tanya apakah ini halal buat saya atau tidak. Langsung zina dia. Itu binatang. Dalam keadaan dia tidak mukallaf, tidak diberi beban. Sedangkan kalian dan kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintahnya dan untuk menjauhi larangannya. Kalau melakukan hal yang sama dengan sapi dan kerbau, apa yang ada di hadapannya dia sukai dia kerjakan. Apa yang ada di hadapannya dia tidak sukai dia tinggalkan tanpa bertanya hukumnya, tanpa bertanya halal atau haram, berarti ini lebih jelek lagi. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Dan dikatakan yang demikian adalah kesyirikan. Karena dia telah menyaingi apa yang Allah perintahkan dengan hawa nafsunya. Sampai Allah sebutkan dengan ittakhadha ilahahu hawahu. Mengambil sebagai Tuhannya hawa nafsunya. Yani mengambil hawa nafsunya sebagai ilahnya yang dia sembah. Faja'alallahu alamata sidqi fi mahabbati rasulih. Maka Allah menjadikan tanda kejujuran cinta adalah ittiba'u rasulihi, mengikuti rasulnya. Dalam ayat ini, dalam ayat qul in kuntum Allah fattabi'uni yuhibbukumullah terkandung dalil tanda bahwasanya bukti kecintaan seseorang kepada Allah adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Sekarang saya tanya, bahwa kecintaan kepada Allah itu amalan hati apa amalan anggota badan? Hah? Amalan hati. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah beliau, amalan hati atau amalan anggota badan? Hah? Anggota badan. Berarti sinkron antar hadis dengan ayat ini. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah sunnah Rasulnya, kata Allah. Wahai Nabi, sampaikan pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Jadi yani ikutilah Rasulullah SAW. Buktikan kecintaan kalian yang ada dalam hati kalian dengan perbuatan anggota badan kalian mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Idza saluhat kalau hal jasadu kullu. Kalau hati kalian soleh, maka soleh pula anggota badannya. Kalau hati kalian dalam keadaan baik, memiliki cinta kepada Allah, maka anggota badannya pun harusnya mengikuti apa yang ada dalam hati, yaitu mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, mengikuti bimbingan-bimbingan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kata Ibn tanda jujurnya kecintaan seseorang yang ada dalam hatinya itu ada tandanya. Apa tandanya? Ittiba'u rasulih, mengikuti rasulnya. Fadalla ala annal mahabbah la tatim biduni ta'ah. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan tidak akan sempurna tanpa ketaatan. Kecintaan yang ada dalam hati nggak akan dikatakan jujur kecintaannya kecuali kalau dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan, ketaatan-ketaatan al-muwafiqah yang cocok dengan ajaran Rasulullah SAW. Berkata al Hasan rahimahullah, "Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, inna nuhibbu rabbana hubban syadida." Wahai Rasulullah, Kata para sahabat, kami cinta kepada Rabb kami dengan sungguh-sungguh kecintaan. Fa'uhibbullah an yaj'al lihubbihi alaman. Maka ahabballahu an yaj'ala lihubbihi alaman. Maka Allah menginginkan agar kecintaan-kecintaan mereka memiliki bukti-bukti, memiliki tanda-tanda. Alam itu tanda-tanda. Maka Allah turunkan ayatnya. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله Katakan pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan cinta pada kalian. Berarti ayat ini adalah Allah turunkan agar mereka membuktikan kecintaannya dengan amalan, agar mereka membuktikan kecintaan yang ada dalam hati mereka dengan amalan-amalan saleh. Wasuila wa min huna Qala Al-Hasan dan dari sini berkata pula Al-Hasan, "I'lam annaka lan Allah hatta tuhibba ta'atahu." Sesungguhnya engkau, ini ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak akan cinta kepada Allah hingga engkau cinta kepada ketaatan kepada Allah. Jadi tidak akan engkau mencapai kecintaan kepada Allah sampai engkau mencintai ketaatan-ketaatan mencintai amalan-amalan taat. Wa su'ila Dunnun mata uhibbu Rabbi. Dan Dunnun pernah ditanya, kapan aku dianggap mencintai Allah? Ditanyakan kepada Dunnun, kapan aku dianggap mencintai Allah? Dijawab, qala idza kana ma yubghiduhu 'indak amar min as-sabr engkau mencintai Allah kalau bughiduhu indak apa yang dibenci oleh Allah lebih pahit daripada kesabaran. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Sabar itu kan berat. Anggaplah pahit. Kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Berarti memang sabar itu pahit. Orang yang menyampaikan kebenaran sering mendapatkan berbagai macam tantangan dan tantangan itu berat. Dan digambarkan dengan pahit. Taib. Sekarang sabar pahit. Tapi kalau dia tidak sabar mengerjakan kemaksiatan, pahit atau tidak pahit? Lebih pahit. Kalau kamu menganggap bahwa apa yang Allah benci ini lebih pahit daripada kesabaran, akhirnya engkau memilih sabar, maka berarti engkau mencintai Allah. Jadi kapan dikatakan seorang mencintai Allah? Seorang mencintai Allah adalah ketika dia memilih sabar. Walaupun pahit, daripada dia mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, daripada dia melanggar perintah-perintah Allah karena dia menganggap itu lebih pahit, itu lebih jelek, lebih berbahaya. Ikhwan ibn azakumullah, sabar adalah pahit yang akan mendapatkan imbalan di sisi Allah. Sedangkan kemaksiatan pahit dunia dan akhirat. Dunianya tidak akan berkah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut berkahnya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan mencabut barokahnya riba dan Allah akan memberikan berkah pada sadaqah. Berarti kan pahit di dunia karena barokahnya dicabut. Di akhirat juga pahit karena terancam dengan ancaman-ancaman adab. Maka tentunya seorang mukmin yang cinta kepada Allah akan memilih sabar dan dia akan sabari keberatan-keberatannya godaan-godaannya dia akan sabari. Ikhwan na'azakumullah. Dikatakan oleh Abu Ya'qub atau sebelumnya oleh Bishr Ibn Sari. Laisa min a'lamil hubbi an tuhibba ma yubghiduhu habibuk. Bukanlah dari tanda-tanda cinta kalau engkau menyukai apa yang dibenci oleh yang kau cintai. Perhatikan kalimat ini. Al-Bishir eh, Ibn Siri menyatakan, Laisa min a'lamil hub. Bukan tanda-tanda cinta. Kalau engkau menyukai apa yang tidak disukai oleh yang kau cintai. Ngakunya saya cinta kepada kamu. Tetapi dia menyukai apa yang dibenci oleh kekasihnya. Itu bukan cinta namanya. Maka ikhwanifidina azakumullah tidak akan bisa seorang mukmin mengalahkan cintanya kepada Allah dengan cinta yang lain. Maka pasti dia cinta kepada Allah dan dia akan mencintai apa yang Allah cintai. Dan membenci apa yang Allah benci karena Allah yang dia cintai. Maka dia akan membenci perkara-perkara yang haram. Dan dia akan menyukai apa yang Allah perintahkan. Ya, ini perintah-perintah dan apa-apa yang halal Ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan. Qala Abu Ya'qub, "Kullu man idda'a mahabbat Allah 'azza wa jal wa lam yuwafiq Allah fi amrihi, fada'wahu batil." Kata Abu Ya'qub, siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah 'azza wa jal tetapi dia tidak mencocoki perintah-perintah Allah, maka pengakuannya batil, pengakuannya dusta. Wa qala Ruwaim, al-mahabbatul muwafiqah. Fi kullil ahwal. Yang namanya mahabbah adalah muwafiqah. Yang namanya cinta adalah mencocoki yang dicintainya. Cinta kepada Allah adalah mencocoki apa yang dicintai oleh Allah. Fi kullil ahwal dalam segala keadaan. Fi sirri wa alaniyah dalam sendirian ataupun dalam keadaan di depan umum dalam keadaan sarra atau dorra, dalam keadaan suka ataupun duka. Dalam keadaan sukarela ataupun terpaksa, dia dalam keadaan berat, tetap dia mengerjakan dan mencocoki apa yang disukai oleh yang dicintainya. Itu yang namanya cinta. Berarti apa makna cinta? Kata beliau, al-mahabbah al Yang namanya cinta adalah mencocoki yang dicintainya. Ikhwan ibn a'azakum Allah wa qala Yahya ibn Mu'ad laisa bisadiqin man idda'a mahabbat Allah wa lam yahfaz hududah. Kata beliau dari beberapa ulama salaf menyatakan atau kata Yahya ibn Mu'ad tidak dianggap sebagai kejujuran orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menjaga batas-batas hukum Allah tidak dianggap cinta pada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mau menjaga batas-batas hukum Allah. Tilka hududullah. Fala ta'taduha kata Allah. Itulah batas-batas Allah, maka jangan kalian melampauinya. Wan ba'd salaf dan dinukilkan dari beberapa ulama salaf. Qara'tu fi ba'd al-kutub salifah aku pernah membaca dari buku-buku terdahulu. Man ahabballaha lam yakun indahu syai'un athar min ridahu. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka tidak mungkin ada sesuatu pun yang lebih dia ingini daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. <coughs> Ini orang yang mencintai Allah tidak akan lebih mementingkan yang lain selain Allah. Allah mengatakan itu haram. Hawa nafsunya mengatakan itu enak. Maka seorang yang cinta kepada Allah tidak mungkin akan mengalahkan perintah Allah tadi, hukum Allah tadi dengan sesuatu yang lain. Tidak akan mengalahkannya dengan hawa nafsu, tidak akan mengalahkannya dengan keridoan istri, tidak akan mengalahkannya dengan keridoan suami, tidak akan mengalahkannya dengan keridoan manusia seluruhnya. Apa yang Allah perintahkan pasti akan diutamakan karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berarti hatinya baik, hatinya dalam keadaan saluhah. Allah dikatakan selanjutnya, <clears throat> "Waman ahabbad dunia, lam yakun 'indahu syai'un asar min hawa nafsi." Sebaliknya barang siapa yang mencintai dunia, maka tidak akan ada sesuatu pun yang mengalahkan keinginannya itu. Yani tidak akan dia lebih mementingkan yang lain selain dunianya dan hawa nafsunya. Wabit sunan disebutkan dalam sunan yang juga di sini sebutkan riwayatnya dengan lemah. Lantas nah, kita baca saja Sardan. kala dikatakan bahwa fi kala qala man a'ta lillahi wa mana'a wa mana'a lillahi wa habba lillahi wa abghadha lillahi faqad istakmala al-iman. Ini hadis sahih. Anam, Disebutkan oleh muhakkiknya hadis ini hasan. Dan sudah lewat takhrijnya. Yang baif hadis yang pertama tadi. Nah, hadis yang sebelumnya. Baik. Disebutkan man a'ta lillahi wa mana'a lillahi wa ahabba lillahi wa abghadha lillahi faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. ومعنى هذا أن حركة القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان العبد ini bukti ini dalil bahwa gerakan-gerakan hati kemudian terbukti dengan gerakan-gerakan anggota badan seluruhnya kalau itu seluruhnya untuk Allah dan karena Allah maka berarti iman seorang hamba telah sempurna zahiran wa batinan secara lahir dan batin Wajah min salahi harakatil qalb dan konsekuensi dari kebaikan gerakan hati adalah kebaikan gerakan anggota badan. Faidah kana al-qalb salihan laisa fihi illa iradatullah. Kalau hati telah baik, di dalamnya tidak ada keinginan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa iradah ma yuriduhu atau kehendak apa yang Allah kehendaki. Maka berarti hati itu telah baik. Lam tanba'as al-jawarih illa fi ma yuriduhu Allah. Berarti anggota badannya pun akan berbuat perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah atau yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak akan berbuat apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Fasara' fasara'at ila ma fihi ridah. Maka anggota badannya akan bersegera, berlomba-lomba untuk beramal dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa kaffat amma yakrahuhu dan mencukupkan dari apa yang tidak disukai oleh Allah. Mencukupkan artinya berhenti. Berhenti dari apa yang tidak disukai oleh Allah dan apa yang dikhawatirkan akan jatuh kepada kemurkaan Allah. Wa in lam yatayaqqan walaupun dia belum yakin. Belum yakin itu akan menjerumuskan ke dalam masalah yang demikian. Berarti menghindari apa ini? Syubhat-syubhat. Hanya karena khawatir ini syubhat, jangan-jangan akan begini, jangan-jangan ini haram, jangan-jangan ini akan menjatuhkan kepada apa yang tidak Allah sukai. Maka dia berhenti. Ini bukti kecintaan pada Allah sehingga dia meninggalkan syubhat-syubhat. Walaupun lam yatayakkan, walaupun hatinya belum yakin kalau itu adalah haram, masih syubhat, dia sudah hindari. Ikhwan ibn Azzaikumullah. Al-Hasan juga berkata lagi, Ma nadartu bi basari wala bi bilisani wala bi biyadi wala nahadtu ala qadami hatta anzura ala ta'atin aw ala ala ma'siyah kata beliau aku tidak melihat dengan mataku tidak berbicara dengan lidahku dan tidak berbuat dengan tanganku dan tidak bangkit dengan kakiku kecuali aku melihat yakni sebelumnya aku melihat dulu Apakah ala ta'atin atau ala ma'asiyah? Apakah ini dalam rangka taat atau dalam rangka maksiat? Inilah seorang yang hatinya lurus. Orang yang hatinya lurus, maka semua anggota badannya tidak berani berbuat kecuali setelah tahu bahwa itu ketaasan. Matanya tidak melihat dengan mataku, kata Hasan al-Basri. Tidak mengucapkan dengan lidahku, tidak berbuat dengan tanganku, tidak bangkit dengan kakiku, kecuali aku lihat dulu apakah itu taat atau maksiat. Apakah itu halal atau haram? Apakah itu disukai oleh Allah atau dilarang oleh Allah? Kalau diridhoi oleh Allah, bahkan diperintahkan oleh Allah, maka dia jalani. Kalau itu ketaatan kepada Allah, dia jalani. Tapi sebaliknya kalau itu adalah haram, dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, maka dia tinggalkan. Inilah bukti kalau hatinya dalam keadaan lurus. Maka anggota badannya pun beramal dengan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat ta'ah taqaddamtu wa in kanat ma'siyah ta'akhkhartu. Setelah melihat apakah ini halal atau haram, ini taat atau maksiat, maka kalau ternyata ketaatan taqaddamtu, maka aku maju. Ini aku lanjutkan apa yang aku niatkan. Kalau aku lihat ternyata itu maksiat, idza kanat ma'siyatan ta'akhkhartu. Kalau ternyata itu maksiat, maka aku tidak jadi berarti seluruh anggota badannya, panca inderanya tidak digunakan kecuali dalam rangka taat, kecuali dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad bin Al-Fadl Al-Balkhi, "Ma mundu منذ sana khutwatan li ghairillahi azza wa jal. kata Muhammad ibn al-Fadl al-Balkhi sungguh aku tidak pernah melangkah satu langkah pun selama 40 tahun untuk selain Allah. Ya, ini setiap dia langkah, dia niatkan karena Allah. Melangkah ke masjid, melangkah ke sini untuk yang hal-hal yang baik. Dan dia menyatakan dia ingat betul bahwa dia tidak melangkah selama 40 tahun kecuali untuk Allah karena Allah. ya ini di dalam jalan Allah, dalam jalan-jalan kebaikan yang Allah perintahkan. Ikhwan azakumullah, semestinya demikian. Kalau kita tidak bisa mengingat 40 tahun, coba ingat-ingat sehari saja. Hari ini saya berjalan kemana saja. Berjalan ke ma'had untuk ngaji, Alhamdulillah. Itu karena Allah. Taib, apalagi? Saya tadi berjalan ke sini untuk apa? Ke rumah teman tadi. Untuk silaturahmi, Alhamdulillah, karena Allah juga. Kemana lagi saya jalan hari ini? Ini untuk Allah, ini. Kalau ternyata ada yang bukan untuk Allah, berarti dia telah menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya untuk selain Allah. Maka hendaklah dia bertaubat segera. Maka azakumullah, demikianlah para ulama, dia bisa mengingat-ingat langkah dia kemana saja selama 40 tahun. Karena dia berpikir ketika melangkah, tidak asal jalan. Dia berpikir sebelum berbuat, tidak asal berbuat. Dia selalu melihat kata Hasan Al Basri rahimahullah, "Nazartu ala ma'siyah atau ala ta'ah?" Apakah ini di atas kemaksiatan atau di atas ketaatan? Maka dia hafal betul bahwa selama 40 tahun aku tidak pernah melangkahkan kaku ini satu langkah pun untuk selain Allah. Waqila li Daud at-Ta'i, pernah dikatakan kepada Daud at-Ta'i, "Lau tanahaita min adh-dhilli ila syams." Pernah dikatakan kepada Daud tai coba kalau engkau menghindar sedikit. Kenaungan ini dari Syams, zil, itu bayangan sesuatu yang tentunya tidak panas. Untuk menghindari panas matahari. Ini ada yang menganjurkannya untuk geser dikit. Kepada Daud tai Lau tanahaita, kalau sudilah kiranya engkau geser dikit saja untuk menghindari matahari ke naungan ini, ke bayang-bayang ini. Qala dia berkata, "Hada khata la adri kaifa tuktab." Dia berkata, "Ini khata, ini langkah, saya tidak tahu. Apakah dicatat sebagai ketaatan atau bukan?" Sampai-sampai suruh bergeser sedikit dia berpikir, ini ketaatan atau kemaksiatan atau ini sia-sia atau berfaedah di akhirat ya bukan dunia kalau dunia sudah jelas ya. dari kepanasan kenaungan kan jelas secara dunia lebih enak gitu tetapi dia menyatakan la adri kaifa tab. aku tidak tahu bagaimana dicatatnya nanti di sisi Allah ya ini dia berpikir dulu menunjukkan ya. ini lepas daripada masalah hukumnya ya. karena ada riwayat yang Allah taala alam ada yang menyatakan bahwa itu dhaif, bahwasanya tempat antara panas dan dingin itu adalah sesuatu yang e, tempatnya syaitan begitu. Kalau separuh terkena panas, separuh tidak. Kalau panas sama sekali tidak apa-apa, kalau dingin sama sekali juga tidak apa-apa. Sehingga kita berhusnuzan. Bisa jadi masalah pada beliau Daud Ta'i bukan masalah yang ini menghindari yang syubhat tadi bukan. Tetapi masalah kalau panas tidak apa-apa, dingin nggak apa-apa. Nah, kalau saya pindah, saya tidak tahu dicatat sebagai apa. Ya. Berarti beliau berpikir, ya, sebelum melangkah, sebelum bergeser, dia bertanya, kaifatuktab? Akan dicatat sebagai apa? Haula'il qawmu lama saluhat qulubuhum falam yabqa fiha iradatun li ghairillah. Hati-hati mereka, kaum tersebut, orang-orang saleh, ketika hati-hati mereka sudah saleh, sudah baik, maka tidak tersisa dalam hatinya satu kehendak pun kecuali kehendak yang diperintahkan oleh Allah. Maka dia ragu ketika dia tidak tahu ini akan dicatat sebagai apa kalau saya bergeser dari tempat yang panas ini ke tempat yang dingin. Dikatakan falam tatruk falam tataharrak illa lillahi azza wajal maka mereka tidak bergerak kecuali karena Allah tidak berjalan kecuali karena Allah wabi fihi dan tidak berjalan kecuali kepada apa yang diridhoi oleh Allah bahkan tidak bergeser kecuali kalau sudah jelas itu adalah ketaatan wallahu taala a'lam demikianlah wallahu taala a'lam intinya adalah bahwa hati kalau baik akan baik seluruh tubuhnya dan hati kalau jelek akan jelek pula seluruh tubuhnya alhamdulillah dengan ini selesai hadis yang keenam dan insya Allah kita akan lanjutkan pada hadis yang ketujuh pada pertemuan mendatang biidnillahi taala.